Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Naam. Kita lanjutkan berikutnya barakallahu fikum Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih utsaimin rahimatullah alaih masih berkaitan masalah penjelasan masalah al-amr yaitu berkaitan masalah perintah. Qala e, atau qala al-muallif wa kullu syai'in lis-salati yufradu. Nah, kata beliau mengenai apa mengenai penggunaan lawan penggunaan kaidah ma la yatimul wajib illa bihi fa wajib Nah, dan segala sesuatu untuk salat itu diwajibkan. Hadza aidan fi nazar. Ungkapan ini juga fihi nadhar perlu dicek lagi. Nah, kenapa? Li'anna al-mafruḍa alladhi yajibu lis salah mafruḍan fil asl. Dikarenakan sesuatu yang diwajibkan, Nah, nah barakallahu fikum atau yang diwajibkan alladhi yajibu lis salah yaitu yang mewajibkan untuk salat itu mafruḍan fil asl saja awalnya sejak asal dari wajibkan. Bukan sebabnya karena salat tersebut. Paham ya? Nah, kita lihat Falau qala qailun. Kalau seandainya ada orang yang berkata, "Al-amru bis-shalah amrun bisatril badan." naqul lahu, ewa. Perintah untuk salat berarti perintah juga untuk menutup untuk menutup badannya. Ya, untuk menutup badan. Kalau ada yang ngomong seperti itu, "Al-amru bis-shalah amrun bisatril badan." Kalau seandainya ada orang yang ngomong, perintah untuk salat itu berarti perintah juga untuk menutup badannya. naqul lahu, As-satru ma'murun bihi amran mustaqillan mafrudan. Perhatikan ya. Menutup badan itu sendiri walaupun tanpa salat adalah perintah yang diperintahkan secara tersendiri. Perintah yang diperintahkan secara tersendiri. Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin." Wahai anak Adam, ambillah pakaian-pakaian kalian. Naam setiap kali ke masjid. Naam. lakin lau qala qailun, akan tetapi kalau seandainya ada orang yang berkata, "Laisa indi saubun yasturuni," aku tidak punya pakaian yang bisa menutupi diriku. Nah, kita katakan wasatru syartun lisihati tersalah. padahal yang namanya menutup apa? Satr itu menutup badan itu termasuk syarat sahnya salat. Nakul istari thawban wa, wa istari wujuban eh, istari thawban wujuban. Kamu berarti harus apa? beli pakaian yang sifatnya wajib. Maksudnya kamu beli pakaian itu wajib. Karena yang namanya menutup aurat, menutup badan tidak akan sempurna kalau harus membeli pakaian, maka membeli pakaian itu adalah apa? Wajib. Nah, seperti itu. Wal mu'allif rahimahullah Masalah bi amsilatin wajibatin bidzatiha qabla an takuna mimma la yatimul wajib illa bihi. Mu'alif di sini eh, terlanjur memberikan contoh dengan contoh-contoh yang wajib seradatnya. Menutup aurat wajib enggak seradatnya? Walaupun salat atau di luar salat kan itu. Nah, sebelum beliau apa sebelum beliau menjadikan eh, termasuk dari perkara yang tidak akan sempurna sebuah kewajiban kecuali dengannya. Nah, jadi itu tadi pasti ada kritikan. Wa misal dan contoh yang lain, ma la yatimul mustahab illa bihi fa mustahab. Contohnya adalah apa? Sesuatu yang sebuah atau sesuatu yang tidak akan sempurna sebuah sunnah itu kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu itu hukumnya adalah sunnah. Amalum Ngam. Apa-apa yang sebuah sunnah tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu tersebut hukumnya apa? Sunnah. Rasulullah naik sama siwak katanya. Ada salah seorang lelaki dia enggak punya siwak. Wasiwak di sholat sunnah sedangkan persiwakan sebelum solat hukumnya apa? Sunnah. Wahyu huwa ala babil masjid. Nah, sekarang siwaknya ternyata dijual di depan pintu masjid. Fanaqulahu kita katakan kepada dia, "Ishtari siwakan." berilah engkau siwak atau belilah engkau siwak. Wasyira sunnah dan sini membelinya adalah sunnah karena dia ingin mengamalkan sunnah tadi. Naam. Li'annahu la yatimul mustahab illa bihi fa yakun mustahabban dikarenakan apa? Dikarenakan tidak akan sempurna sebuah perkara sunnah kecuali dengan membeli siwak tadi, maka membeli siwak tersebut hukumnya apa? Sunnah. Paham maksudnya ya? Ewa. Misalnya akhir, yang lain. Insanun Naam waladalahu waladun atau wulidallahu waladun walaysa ladaihi syad. Contohnya ada orang telah dilahirkan baginya seorang anak, tapi dia tidak memiliki kambing. Seharusnya itu kapan sih kambing? Akikah kan? Kalau anak perempuan satu kambing, kalau anak laki-laki dua kambing. Nah, kita lihat wa ma'ahu darahim liyastariyasah syah, tapi dia punya dirham. Dirham itu mata uang terbuat dari perak. Kalau dinar mata uang terbuat dari apa? Emas. Dia nggak punya kambing tapi punya uang gitu loh untuk beli kambing tersebut. Nah Nakulahu kita katakan pada orang tersebut ishtari syatan wujuban. endaman kau lebih bi wujubil aqiqah. Eh, belilah kamu kambing eh, karena wajib. Menurut orang yang mengatakan wajibnya akikoh, Pendapat yang mengatakan wajibnya akikoh, Wastihbaban endaman endaman qala dan hukumnya sunnah eh, bagi orang yang apa? Nah, bagi pendapat yang mengatakan hukumnya adalah sunnah, namun hukumnya adalah apa barakallahu fikum wajib bagi siapa yang punya kemampuan. Nah, itu na'am. Yang punya enggak punya kemampuan bagaimana? Fattaqullaha masata'tum. Idzan al-qaidah jika demikian berarti kaidahnya allati hiya a'am min allati dzakara al-muallif yang mana kaidah tersebut lebih umum daripada apa yang disebut dalam muallif ma la yatimul ma'mur illa bihi fa huwa bihi. Ini umum kan ini? Eh, apa-apa yang sebuah perkara yang diperintahkan atau apa-apa yang Nah, sebuah perkara yang diperintahkan tidak akan sempurna kecuali dengannya maka sesuatu tersebut pun diperintahkan. Nah, sesuatu yang diperintahkan ada dua kan? Diperintahkan dalam bentuk wajib atau diperintahkan dalam bentuk apa? Sunnah. Kan itu. Nah. Wal qaidatul lati hiya a'am dan kaidah yang lebih umum dari itu lagi al wasail laha ahkamul maqasid. Wasilah-wasilah, perantara-perantara itu akan memiliki hukum. Dia memiliki hukum tujuan dan enam e, niatnya. Paham ya? Tujuannya untuk apa? Wasilah ini untuk apa tujuannya? Paham belum maksudnya? Kalau wasilahnya halal, wasilahnya halal ya. Jalan kaki kan halal-halal aja. Tapi untuk melakukan maksiat, jadi haram. Dilihat apa? Dilihat tujuannya untuk apa itu loh. Nah, barakallahu fikum. Dia beli beli pens, beli sepeda misalnya, beli sepeda atau pilok atau pilok. Beli pilok. Nah, beli pilok awal, awal mulanya beli kan boleh-boleh saja, tapi ternyata beli pilok untuk mencoret-coret masjid tembok masjid misalkan. Berarti hukumnya tadi haraman itu. Nah. Waya tanbi waya nan waya tanbiku ala amsilah as-sabiqah yang mana kaidah tersebut telah ter, ya, barakallahu fikum nam wahiyatun baku alal amsilatil sabiqah dan dia kaidah tersebut diterapkan pada contoh-contoh yang telah lewat. Walaha misalun akhar dan masih memiliki contoh yang lain. Lau anna rajulan ishtara silahan liyaqtula bihi saydan fil haram, faman hukmu bayang alaih? Ewa. Kalau seandainya adalah salah seorang membeli senjata tembak gitu ya untuk membunuh hewan buruan di haram. Padahal kan dilarang kan ketika melakukan ihram di tanah haram kan dilarang berburu di situ. Ya enggak? Nah, ya enggak? Fama hukmul bayin Hukumnya apa? Menjual senjata untuk dia haramun, hukumnya haram. anal wasail laha ahkamul maqasid. Karena wasilah-wasilah, perantara-perantara dia itu memiliki hukum tujuan. Ada orang datang ke antum, "Pak, kami mau beli eh beli apa misalkan kami mau beli pedang." Nah, kita nggak tahu apa-apa kan, hukum globalnya kita kasih saja. Tapi dia terang-terangan, "Pak, kami mau beli beli pedang, Pak." Untuk untuk membunuh tetangga kami. Nakal sekali orangnya. Terang-terangan seperti itu wajib kita menjual sama dia boleh nggak? Haram nggak boleh. Karena tahu sebabnya untuk apa? Karena apa? Al-wasail ahkamul maqasid. Jadi membunuh saudaranya, apalagi mukmin muslim nggak ada kekeliruan tanpa ada unsur syar'i, hukumnya haram. Nah, ketika kita menjual alat tersebut untuk melakukan perkara haram, jadi haram hukumnya. Maksudnya ya, hukumnya jadi haram. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat sini, wa in syi'na adalna an hadil qaidah wa qulna al bai' haram. Dan jika kita mau, maka kita berpaling dari kaidah ini dan kita katakan jual belinya haram. Di kalau ta'ala, wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Sekarang kalau membeli eh, barakallahu menjual senjata untuk orang yang ingin bunuh kaum muslimin haram karena kita kerjasama dalam perkara dosa dan permusuhan itu na'am. Jadi perlu di Perhatikan ah, barakallahu fikum. Summa qala al-mu'allif rahimahullah wa haitsu ma in ji'a bil matlubi yukhraju bihi an uhdatil wujubi. Naam. Maksudnya apa? Maksudnya dimanapun eh, telah didatangkan perkara yang diwajibkan tadi sudah dikerjakan, maka dikeluarkan dari apa? Dikeluarkan dengan nah barakallahu fikum atau dikeluarkan dengannya apa? dari apa dari ikatan kewajiban. Maksudnya sudah nggak diwajibkan lagi. Antum diwajibkan sholat duhur nggak? Tepat pada waktunya kan? Nah, ketika antum sudah sholat duhur, apakah disuruh sholat duhur lagi? Tidak. Karena sudah mengerjakan itu loh. Kalau besok lagi lain lagi. Kan ya, yang jelas waktu itu enggak. Kenapa? Karena sudah melaksanakan kewajibannya. Maafin soal ini ya? Paham soalnya ya? Naam. kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, makna hadir kaidah, makna kaidah ini mata jaling sanu bima umi robihi fa innahu yasqutu anhu wujud. Maksudnya adalah kapan saja orang itu sudah mengerjakan eh, sesuatu yang diperintahkan dengannya maka setelah dikerjakan tersebut apa? telah jatuh darinya kewajiban. Maksudnya telah terlepas dari tanggung jawab. Apa maksudnya? Dia diwajibkan sholat subuh. Nah, tentunya pada waktunya ya. Setelah itu dia sudah sholat subuh. Nah, setelah sholat subuh itu apakah kita ngomong sholat subuh lagi itu? Enggak, karena sudah terjatuh apa? Sudah hilang atau sudah jatuh kewajibannya. Karena sudah ditunaikan itu istilahnya. Kecuali kalau dia menunaikannya tidak sesuai dengan eh, tidak sesuai dengan apa? Tidak sesuai dengan aturannya. Salat subuh dia jam 3 malam misalkan. Berarti kan belum apa? Belum masuk atau belum datang waktunya. Belum masuk atau belum datang waktunya sehingga apa? Sehingga waktu itu pula kita katakan ulangi salatnya. nggak sah. Lah kenapa? Belum masuk waktunya. Lah kok bisa? Inna salata 'alal mu'minina Nam inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu telah diwajibkan kepada segenap kaum mukminin pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Nah itu. Nah, enggak sembarangan. Wa hadhil qaidah mufidatun jiddan. Kaidah ini penting sekali, berfaedah sekali. Li'annana law qulna dikarenakan kalau seandainya kita mengatakan idza ata matlubi aujabna 'alaihi an ya'tiya bihi maratan ukhra nakunu qad alzamnahu bil ibadah marratain. Dikarenakan apabila ada orang yang sudah mengerjakan kewajiban, kita wajibkan lagi untuk mengulangi lagi kewajiban itu berarti apa? Berarti seakan-akan kita mengharuskan dia untuk beribadah dua kali. Ya enggak? Sudah salat duhur pada waktunya, tepat pada saatnya, setelah salat duhur sudah ngomong ulangi lagi salatnya. Ya kenapa? Pokoknya ulangi lagi. Nah, enggak bisa. Sudah salat duhur tepat pada waktunya, sesuai dengan aturannya sudah selesai. Paham ya? Nah, barakallahu fikum perlu diperhatikan. Kecuali kalau apa tadi? Kecuali kalau dia melakukan kewajiban itu tidak pada saatnya, baru suruh ulangi lagi. Salat duhur jam 10 pagi misalkan. Berarti belum masuk waktunya. Nanti kalau dia sudah salat zuhur, salat apa tadi Pak? Salat zuhur. Ulangi lagi, enggak boleh. Karena belum masuk waktunya. Nah, benar kan maksudnya? Tapi kalau dia melakukan salat duhur sudah tepat waktunya, pada waktunya juga kalau sudah salat duhur ya udah enggak disuruh lagi. Nah, seperti itu. Wa misalu dzalik contohnya adalah rajulun hadarat shalah. Ada salah seorang telah datang waktu salat. Walaysa indahu ma'un. Dia enggak memiliki air. Eh, Fatayam mama nam. Fatayam mama. Akhirnya dia tayamum. Paham ya? Datang waktu salat, dia enggak enggak ada air. Di sisinya enggak ada air. Tapi apa? Sudah terlanjur tayamum. Wa ba'da an shalla Tapi setelah salat baru airnya muncul. Datang air hujan misalkan ya, awalnya enggak ada air sama sekali, setelah bertayamum sholat. Kalau nggak ada air kan boleh tayamum. Tapi setelah sholat ternyata hujan deras. Kita lihat. Fala nulzimuhu bil iadah. Kita pun tidak mewajibkan baginya untuk mengulangi. Kenapa? Li'annahu addama alaih. Karena dia sudah menunaikan apa yang diwajibkan atasnya. Sholat. Lah kenapa mengulangi? Karena waktu itu memang nggak ada air itu loh. Sehingga syariat tayamum terjadi dan sah itu loh. Wa atabil wajib al bih dan dia sudah mendatangkan enam kewajiban yang diperintahkan kepadanya wala nam wala barakallahu fikum wala tal, wala nam wala talzamul iadah dan tidak mengharuskan bagi dia itu mengulanginya. Famata Famata atal insanu bil wajibi al wajhi alladhi umira bihi fa innahu yasqut anhu. Maka kapan saja apabila manusia itu telah mendatangkan melaksanakan kewajiban sesuai dengan sisi yang diperintahkan, sesuai dengan syariat maksudnya ya, sesuai aturannya maka sesungguhnya telah jatuh atau telah terhapus darinya kewajiban tersebut. Maksudnya sudah terlaksanakan, sudah terlepas eh, terlepas dari tanggungan. Paham maksudnya ya? Naam. Kama anal muharram idza taba minhu falahu masalah wa amruhu ila Allah. Sebagaimana orang, sebagaimana perkara yang diharamkan, apabila orang itu bertobat dari perkara yang haram tersebut, maka nafalahu masalah, maka bagi dia apa yang telah lalu dan telah terlewatkan dan semua perkaranya itu kepada Allah Subhanahu